Permata, Kebanggaan Madura, mempersembahkan serial Sandiwara Radio, Sabda Pandita Radu. tuli sing yuang yen sabar lan nerimo Inan jarto wa umure Tukih kadang pawong mitra ingta tomo lamun lara wong iku gampang gone antuk Cinta Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan Lela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Aron, dialah pemuda yang merekup pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Kamu memperhatikan ujung pembalik kapal itu? itu bernama Barat Maut. Mengapa? Bagaimana paman bisa mengetahui namanya? Ya, di antara anak buahnya ada yang menyebut nama itu. Mengapa dengan orang itu, Badrawati? Wajahnya seram, Paman. Hmm? Matanya hilang sebelah. Ada bekas luka yang melintang di keningnya. Mata yang hilang itu tentu akibat perkelahian. Kemudian tangan kanannya putus, Paman. Tangan itu kemudian diberi kait, bukan? Iya. Ada bekas darah yang mengering pada kaitan itu, Paman. Tidakkah Paman memperhatikan hal itu? Hmm. Darah yang mengering itu artinya... Orang itu tentu saja menggunakan kaitannya untuk melukai orang, Paman. Dan bahkan mungkin untuk membunuhnya. Sabda Pandita Ratu Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibn Arifin, dengan sutradara, Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-24 dengan judul Sepak Terjang Pemetik Kembang. seri ke-701 ini dengan para pemain Elias sebagai Dewa Laut, Norman sebagai Badrawati, Wenda Lubis sebagai Lare Angon, Ferry Fadli sebagai Kamaswara, Dedi sebagai Brahma Samudra, Amrizal sebagai Mayat Hidup, Ivon Rose sebagai Pinaka Swasti Ratu, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. yang tidak lain adalah kamu suara itu, segera membantu dewa laut yang terkulai itu agar bisa duduk. Pakaian orang itu compang-camping dan baunya tengik karena cukup lama tidak pernah tersentuh air. cara merebut sangkakala itu dari tangan Brahma Samudra. Ah. Aku lihat yang menyimpannya dengan cara yang aneh. Benda itu bisa muncul dan menghilang dengan kendali pikirannya. Ah, aku, aku bisa. Akan tetapi, badanku lemah sekali. Baiklah, aku akan mencoba membantumu. Duduklah. Ah. Aku akan mengalirkan kekuatan ke tubuhmu. Kosongkan jiwamu. Apapun yang kau alami, jangan melawan. Ya, aku mengerti. menggunakan kekuatan gaib yang didapatnya dari gua di balik air terjun Kambang Ayun. Kekuatan gaib itu dengan kerasnya menerobos masuk ke dalam tubuh Dewa Laut, menerobos dan membuka segenap simpul-simpul syarafnya. Dewa Laut sempat tersentak, namun rasa terkejut itu ditahannya. Dan beberapa lama waktu pun lewat. menerangkannya. Tubuhku menjadi hangat. Aku tidak merasa lemas lagi. Ah, anak muda, siapakah namamu? Tadi aku sudah menyebut, namaku Kameswara. Ah, dengar itu. Di luar sedang terjadi pertarungan aneh. Iya. Inilah saatnya. Aku harus membalas perbuatan si kebarat itu. itu kemudian bergegas melangkah menuju ke geladak. Badrawati dan Lare Angun bagaikan diperas kekuatannya. Pakai banjir bandang, kedua orang pemilik Raja Kala Cakra itu bertempur. Tetapi mayat hidup itu benar-benar berkekuatan luar biasa. Kalis dari rasa sakit tak peduli terhadap hantaman macam apapun. Ya! Ya! Ya sekali tubuhnya, Paman. Dengan macam apapun yang aku lakukan, ternyata tidak membuatnya bergetar. Iya, orang yang menguasai ilmu kebal bahkan lebih lihat dari ilmu kebal yang pernah dipamerkan di Sado dan Sambo. Sementara angan tangannya bukan main. Bukan puncak kekuatan yang kita miliki Badrawati. Mari, Paman. Oh. Padawati. Bagaimana, Paman? Kita serang susun musuh. Sambil akan aku usahakan untuk mencari titik kelemahannya. Baik. Ya! dari serangan yang dilambar oleh kekuatan puncak itu sungguh dahsyat. Niat hidup itu bagaikan pijar, hanya sesaat sebelum kedua lawannya menyerang bagaikan banjir bandang. Padrawati dan Mare Angun yang melayang dengan tangan terkiur ketika membentur sebuah benteng yang berkekuatan luar biasa. Keduanya terjumpalitan darah terpental. Padrawati mengusap bibirnya yang berdarah yang kalah dia melirik, hari angin mengusap hidung yang menitikkan warna merah. Rama Samudra meniup sangka kalanya yang Bagaimana kalau justru kita serang sama samudra mudah untuk mewujudkan rencananya. Demikian cepat Are Angon berkelebat bermaksud menguasai Brahma Samudra, tetapi mayat hidup itu rupanya mengerti apa yang akan dilakukan oleh Lare Angon. Ia melanting menghadang, sebuah benturan membuat Lare Angon terlempar menabrak tiang utama. Lare Angon harus meringis karenanya. Darah semakin banyak keluar dari hidungnya. Nepangmu Paman Aryangun. Iya. Bahkan untuk mendekat ke Brahma Samudra itu, kita begitu sulit melakukannya. Makhluk itu sangat rapuh perjagaannya. Apakah dengan demikian kita harus mengalah pada Rawati? Mengalah bagaimana, Paman? Kita menghindar. Kita tinggalkan kapal ini. Kita harus melihat kenyataan pada Badrawati. Paman, lihat. Apa Badrawati? Kabut. Kabut. Oh, ini kabut laut Badawati. Kita meloncat ke laut dan berenang sekuatnya ke daratan. Kita harus menghindar. Sorry, Paman. Tidak perlu. Kalian tidak perlu menghindar. Bibi, Bibi Binaka. Iya, aku di sini. Beristirahatlah Badrawati. Kita sekarang menjadi penonton. Kau tentu mengenali kabut itu dengan baik. Kabut? Apakah paman kamu sudah melakukannya? Lihat saja. dibayangkan oleh Rama Samudra dan segenap anak buahnya. Kabut yang amat tebal mengalir dari arah laut lepas, sedemikian pekatnya kabut itu, hingga untuk melihat segala sesuatu, Rama Samudra tidak mampu. Beberapa saat dia kehilangan akal dan kebingungan. Dalam pekatnya kabut itu, Brahma Samudra tiba-tiba merasa ada kekuatan raksasa yang meringkusnya. Gila! Kekuatan siapa ini? Lepaskan aku! Kekuatan siapa ini keparat? Lepaskan aku! Lepaskan aku! Suara mayat hidup yang mengkram itu membuat Rama Samudra gemetar, seolah makhluk itu bermaksud mencengkramnya. Angin semilir menyatu kabut yang pekat, dan dengan cepat lenyap membaur dengan ombak. Rama Samudra membutuhkan waktu untuk melihat dengan lebih cermat sosok tubuh yang berada di depannya yang baru saja meringkusnya. Wah, siapa kau? Kisanak Brahma Samudra. Ah apa yang kau lakukan, ah? Terpaksa aku harus merampas jubahmu. Menolehlah ke belakang. Siapa yang mengenakan jubah dan membawa sangka kala itu sekarang? Oh, gila! Aku ikut bermain-main, Brahma Samudra. Kau, kau Dewa Laut? Ya, inilah aku. Kembalikan jubah itu kepadaku. Tidak mungkin. Huh? Jubah ini sekarang telah aku kuasai. Dengan demikian, sangka kala ini juga berada dalam kekuasaanku. Siapa yang memakai jubah dengan sendirinya akan menguasai trompet yang telah banyak meminum darah manusia ini. Huh? Huh? Kembalikan, kembalikan kepadaku. Tidak mungkin. Huh? Kau, kau tidak berhak memakai jubah itu. Menolehlah ke arah kanan Brahma Samudra. Dengan trompet ini sekarang berada di tanganku, aku bisa memerintahkan kepada makhluk itu untuk membunuhmu. Oh, tidak, tidak. Kau tidak boleh melakukan itu. Dosamu sudah bertumpuk, Brahma Samudra. Oh. Kau telah banyak menimbun dosa. Kau pernah aku tolong ketika terapung-apung dan nyaris mati di tengah laut. Namun apa balasanmu kepadaku? Aku tidak bisa mengampunimu. Ah, ah, ah, apa yang akan kau lakukan? Kau akan menjadi korbannya. dan bencana sekali. Jika sampai kita berhasil dikuasai manusia mayat itu, maka akan seperti itulah nasib kita. Ya, Paman. Manusia mayat itu menghisapnya. Darah Gatot Brahma Samudra dihisapnya. Seperti apa kira-kira rasanya, Paman Lari Angon? Matilah Brahma Samudra. Paman, orang itu masih bisa menjerit selanjutnya tidak lagi pada mati. Karimata, Anda tengah menyimak serial Sandiwara Radio Sabda Pandita Ratu di 1033 Karimata, Kebanggaan Madura. semburat merah. Semua orang menyaksikan bagaimana mayat mengerikan itu mencengkram Brahma Samudra, menancapkan taringnya pada keningnya, dan kemudian menghisap isinya dengan sangat puas. Putrawati terpaksa memalingkan wajah dari pemandangan itu. Dengan menggunakan sangka kala yang dipegangnya, Dewa Laut menggiring makhluk itu masuk ke dalam peti dan kemudian segera ditutupnya rapat-rapat. Tiba-tiba saja perasaan Dewa Laut meluap, jiwanya bergetar. Thank you. bebas. Aku bebas dan telah membalas dendam sakit hatiku kepada keparat itu. Kini aku bisa melihat langit lagi. Kini aku bisa menghisap saripati laut dan ombak. Anak muda, bagaimana kisanak? Aku tidak tahu. Bagaimana aku harus menyampaikan rasa terima kasihku kepadamu? Jangan pikirkan hal itu. Kewajiban manusia untuk saling tolong-menolong. Sekarang akulah yang menolongmu. Siapa tahu kelak aku yang membutuhkan pertolonganmu. Atau paling tidak, kau harus menolong orang-orang yang akan dijadikan budak itu. Agar bisa kembali kepada keluarganya masing-masing. Aku akan melakukannya. Kapal ini milikku. Aku akan mengantarkan mereka ke tempat asalnya masing-masing. Sebaiknya Kisanak berbicara dengan mereka. Para awak kapal bajak laut itu harus dipaksa untuk melihat kenyataan. Iya. Yeah. Aku akan melakukannya. yang teraduk dan tatapan yang agak aneh. Dewa Laut berjalan di geladang, memandang puncak tiang dengan cukup jantung yang kian teraduk. Beberapa bekas anak buahnya dengan agak ragu mendekatinya. Beberapa awak kapal yang lain yang bukan bekas anak buahnya hanya diam di tempat dengan kebingungan. Inka Swasti Ratu mendekati Kamaswara, Badrawati dan Lare Angon bergegas mendekati pula. aku menemanimu. Aku harus turun lagi. Mengapa kau harus tergesa-gesa, Pinaka? Lihat di timur. Garis cakrawala mulai terbakar. Aku tidak ingin kamanungsan. Aku sekarang telah berubah menjadi makhluk malam yang takut kepada matahari. Itu hanya perasaanmu. Aku mempunyai sesanggeman. Aku harus mengamat-amati apa yang dilakukan Pan Sapra. Huh. Dia akan pergi. Mengapa Bibi tidak bergabung dengan kami saja? Tidak, Badrawati. Aku mempunyai tugas yang tidak bisa aku lakukan. Hmm, siapa yang memberikan tugas itu kepada Bibi? Tidak ada seorang pun. Aku sendiri yang meletakkan tugas itu di pundakku. Sayang sekali, Bibi. Ah, aku hanya bisa mengucapkan selamat berjuang. Aku mohon pamit. Ah, tunggu dulu, Bibi. Kenapa, Badrawati? Sampaikan salamku kepada Panji Saprang akan aku sampaikan kepadanya Badrawati. Apa pesanmu? Pada suatu ketika kelak, aku ingin mencoba merasakan seperti apa dahsyatnya combo biru. Jangan khawatir. Baiklah, aku mohon diri. Aku minta pamit dari Aman. Ah, selamat jalan. Kami suara. Aku minta pamit. berjuang melawan dirimu sendiri. Berjuang mati-matian. Kau sudah ditakdirkan menjadi kaki tangan Turga para bandari. Kau harus jamkan hal itu. Terima kasih. Aku sadar sepenuhnya hal itu. Durga para bandari salah telah memilihku untuk menjadi kaki tangannya. Naluri seorang ibu masih lebih kuat dari Raja Kepara di tangan kiriku ini. Semuanya pasti akan berakhir. Iya. Yeah. Meskipun entah akan sampai kapan hal ini berlangsung. Jangan lupa, aku juga menitipkan anakku kepadamu. Anak kita? Aku titipkan para meswara. Jika sampai durga para bandari itu mampu merontokkan rambut anakku, meski hanya sampai sehelai, aku yang akan menuntutmu. Jangan khawatir. Hiya! Citrawati? paman jangan melamun. Masih banyak pekerjaan yang harus kita kerjakan. Kita harus membantu orang itu. Uh, siapa dia, Paman? Bagaimana ia bisa muncul bersama Paman? Ia Dewa Laut. Aku temukan disekap di dalam sebuah bilik di kapal ini. Mari kita dekati orang itu. Masih ingatkah kalian kepadaku? Masih! Bagus. Aku senang kalian masih ingat kepadaku. Aku adalah pemilik kapal ini. Kita bersama-sama mengarungi samudra luas, bahu-membahu menghadapi ganasnya ombak macam apapun. Namun ombak dan prahara masih kalah oleh keganasan perbuatan Brahma Samudra. Brahma Samudra sekarang sudah tidak ada. Jangan salahkan aku jika aku mengambil alih kapal. Karena bagaimanapun kapal ini adalah milikku. Di antara kalian semuanya, aku melihat adanya wajah-wajah baru. Kalian boleh meninggalkan kapal ini jika kalian tidak sependapat dengan aku. Perbuatan membajak dan merampak kapal-kapal di tengah lautan harus segera diakhiri. Perbuatan itu telah terbukti menyengsarakan orang lain. Aku ulangi sekali lagi. Siapa yang tidak bisa menerima kematian Brahma Samudra, silakan mengacungkan tangan. Aku jamin Aku tidak akan segan-segan untuk mengumpankannya menjadi sangkapan makhluk di dalam peti itu. Ayo, siapa? Tidak ada. Jadi kalian bisa menerima aku menjadi pimpinan kalian. Aku mau bicara. berbicara. Aku mewakili teman-temanku yang sesikap dengan aku. Sebenarnya selama ini kami tertekan oleh sepak terjang Brahma Samudra. Kami tidak bisa berbuat apa-apa karena orang itu menguasai makhluk itu. Sekarang kami bebas. Kami berada di belakangmu. Terima kasih. Hidup Dewa Laut! Hidup Dewa Laut! Hidup Dewa Laut! Hidup Dewa Laut! Terima kasih, terima kasih. Aku sungguh merasa sangat terharu karena kalian masih setia dan sehati dengan aku. Tetapi bagaimana dengan yang lain? Aku melihat di antara kalian ada wajah-wajah baru yang belum aku kenal sebelumnya. Kalian tentu sangat kehilangan Brahma Samudra. Maka demikianlah para awak kapal bajak laut itu kemudian mengambil sumpah setia di belakang dewa laut. Bahkan mereka merasa gembira kembali berada di belakang pimpinan yang lama. Bendera gambar tengkorak telah dibakar dan dibuang ke laut. Hati dan perasaan Dewa Laut meluap, dan suara mendekatinya. Tampaknya mereka masih mencintai dan menghormatimu di sana. Ya, itulah yang membuatku terharu dan sama sekali tidak menduga. Lalu apa rencanamu? Aku akan mengibarkan bendera baru untuk kapal ini, sekaligus membersihkannya dari kotoran-kotoran yang melekat. Bagaimana dengan orang-orang yang akan dijadikan budak itu? Ah, sebagaimana yang aku janjikan. Aku akan mengantar mereka kembali ke asalnya masing-masing. Namun sebelumnya, aku ingin mereka dibangunkan dari tidurnya. Bukankah kau mampu melakukan? Ya, tentu. Uh, bagaimana dengan harta itu? Harta apa? Lihat di puncak pelang itu, Paman. Aku meletakkan harta karun milik Brahma Samudra itu di sana. Harta karun? Uh, lebih tepat disebut harta hasil rampokan yang selama ini dilakukan oleh Brahma Samudra. Aku tidak menghendaki benda berbau darah itu. Kalau begitu, apakah benda itu untukku? Kau menginginkan kekayaan, Badrawati? Menjadi orang terkaya di tanah Jawa ini? Uh, bu, uh, bukan, uh, uh, tidak. maksudku, dengan harta itu, aku bisa berbuat banyak. Harta itu akan aku bagi-bagikan. Kau bagi-bagikan kepada siapa? Uh, Aku akan membagikan harta itu kepada para nelayan itu, Paman. Mereka orang-orang yang hidupnya kekurangan dan selalu bertarung melawan bahaya, melawan ganasnya laut. Barangkali hmm, juga kepada mereka yang akan dijadikan budak itu, Paman. Maksudmu mulia Padrawati? Jadi Paman sependapat? Cobalah kau meminta pendapat kepada Paman Dewa Laut. Ah, bagaimana Paman Dewa Laut? Apakah paman tidak sependapat dengan gagasanku? Aku sependapat, anak Engger. Cucu! oh, ah, bukan main. Bocah itu benar-benar luar biasa. Baru kali ini aku menyaksikan bocah. Ia masih bocah, akan tetapi kemampuannya luar biasa. Siapa dia? Dia keponakanku ke sana. Bukan main. Paman, tangkap busan ini! Hup, menggeleng-gelengkan kepala menyaksikan bungkusan yang telah dibuka itu berisi perhiasan-perhiasan yang sangat mahal harganya. Berbagai permata yang kemerlapan, kalung, gelang, dan pinggel. Padrawati yang memilah-milah benda-benda berharga itu terkejut melihat sesuatu di antara benda-benda itu. Thank you. Thank you. Kau tidak bisa menebaknya, Badrawati? Ini semua kalung. Akan tetapi, apa bandulnya ini, Paman? Benda apa yang direntengi seperti ini? Kau juga memilikinya, Badrawati. Aku memiliki? Ya, bahkan semua orang. Eh, aku tidak tahu apa maksud Paman. Itu daun telinga yang telah mengering, Badrawati. Hah? Gila. Ini daun telinga? sedemikian banyak dirintingi seperti ini. Iya. Diajak. Kau bisa membayangkan apa yang terjadi, Badrawati? Orang itu pantas menjadi intip neraka. Dibakar hingga hangus sampai menjadi debu. Dia pantas mati di tangan makhluk dalam peti itu. Ini benar-benar gila, Paman. Telinga direntengi seperti ini. Hanya makhluk bernama Iblis yang sanggup melakukan perbuatan seperti ini. Benar-benar perbuatan yang biadab. Itulah gambaran yang bisa kau peroleh dari perbuatan orang yang lepas dari tatanan Badrawati. Manusia mempunyai akal untuk berpikir, mempunyai perasaan untuk mengendalikan diri. Namun jika manusia telah kehilangan keduanya, maka ia tidak lebih dari binatang yang tega memangsa sesamanya sendiri. Brahma Samudra demikian juga. Untuk memuaskan nafsu kebinatangannya, semua korbannya dibunuh. Telinganya direntengi seperti itu. suara memungut kalung yang aneh itu, telinga-telinga kering yang direntengi, membuat semuanya serentak membayangkan kekejaman macam apa yang pernah dilakukan oleh drama Samudra ketika hidupnya. Saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikutilah terus serial Sandiwara Radio, Sabda Pandita Ratu. Hanya di 1033 Karimata, Kebanggaan Madura.